untuk saling berdamai dan tidak melakukan pertempuran di antara mereka dan di samping itu pula ada sebagian meskipun itu lebih sedikit dibandingkan mayoritas orang-orang Yahudi ada sebagian kecil dari mereka yang akhirnya menyatakan dirinya masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian berkata al hafiz bin Katsir rahimahullahu taala wa akha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bainal muhajirin wal ansar dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar dan ini terjadi pada awal-awal Islam fakanu yatawarathuna bihadzal ikha Dan ketika itu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, mereka <clears throat> saling mewarisi di antara mereka. Jadi persaudaraan yang bukan hanya sekedar persaudaraan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka ibaratnya seperti saudara senasab si fulan dipersaudarakan dari kaum muhajirin dipersaudarakan dengan si fulan dari kaum ansar siapa yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam antara dua orang dari muhajirin dan ansar sebagai saudara maka mereka seperti orang yang bersaudara karena nasab keturunan sehingga apabila meninggal salah seorang dari mereka maka berhak mendapatkan warisan dari saudaranya sampai seperti itu Hal ini tujuannya adalah untuk semakin mempererat hubungan antara kaum muhajirin dan ansar dan terjadi ta'aruf yang sangat dekat di antara mereka dan kasih sayang di antara mereka. Fibtida'il Islam. Ini pada permulaan Islam. Irthan muqaddaman alal qarabah. Di mana mereka mendapatkan warisan. Dan ini lebih diutamakan daripada hubungan kekerabatan. dari hubungan kekerabatan. Dan ini terjadi pada awal-awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan mereka kaum Muhajirin, demikian pula dari pihak kaum Ansar, mereka menyambut dengan sangat baik sekali. Dari kaum Muhajirin yang mana mereka meninggalkan negeri tanah air mereka dan mereka meninggalkan harta-harta yang mereka miliki di Makkah sehingga mereka tiba di Madinah dalam keadaan tidak memiliki harta tentu mereka membutuhkan pertolongan dan mereka meninggalkan negeri mereka hanya mengharapkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sehingga <clears throat> mereka mengharapkan adanya bantuan yang banyak dari pihak kaum Ansar dan ternyata dari pihak kaum Ansar mereka benar-benar menyambut menyambutnya dengan baik. Dan mereka sama sekali tidak merasakan sempit dengan kedatangan saudara-saudara mereka ke Al-Madinatul Nabawiyah. Bahkan sebaliknya, mereka merasa gembira. Mereka merasa ada yang menguatkan keislaman mereka. Sehingga berkumpullah antara kaum muhajirin dan ansar dan terlihat persaudaraan yang luar biasa. di antara mereka. Kaum Ansar secara khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim Wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mereka telah menempati Madinah terlebih dahulu dengan keimanan. Mereka sangat senang sekali dengan saudara-saudara mereka yang berhijrah ke negeri mereka. Dan mereka tidak merasakan sempit sedikit pun di dalam hati mereka. Dan bahkan mereka lebih mendahulukan saudara mereka dari diri-diri mereka sendiri. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran, kebakilan, maka mereka itulah orang-orang yang muflih. Orang-orang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang menunjukkan demikian besarnya pengorbanan para sahabat. Terkhusus dari kalangan kaum ansar dalam memberikan apa yang mereka miliki kepada saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin. Berkata As-Suhaili rahimahullahu taala dalam menjelaskan adanya persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Akha baina ashabihi liyadhhab anhum wahsyatul ghurbah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara para sahabatnya dan ini tujuannya untuk menghilangkan uh, perasaan jauh di antara mereka. Karena yang namanya seorang yang belum pernah berkenalan ya tentu masih merasa adanya e, kekurang akraban. Maka untuk mendekatkan itu dan menghilangkan adanya perasaan-perasaan yang seperti ini, maka dipersaudarakanlah di antara mereka. Wa ita'annasu min mufaraqatil ahli wal ashirah dan tentu kaum muhajirin mereka butuh untuk mendapatkan hiburan disebabkan karena mereka meninggalkan keluarga dan kerabat mereka wa yashuddu azra ba'dhin sehingga sebagian mereka memberikan pertolongan kepada yang lain falamma azza al-islam wa ijtama'a asy-syamlu wa dhahabat al wahshatu abtala al-mawarith namun tatkala Islam telah menjadi kuat dan telah bersatu mereka dan sudah tidak ada lagi perasaan terasingkan di antara mereka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membatalkan hukum waris mewarisi setelah sebelumnya ditetapkan adanya hukum waris mewaris di antara mereka. Namun setelah itu dibatalkan di dalam Islam wa ja'alal mu'minina kullahum ikhwah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum mukminin mereka seluruhnya adalah orang-orang yang bersaudara. Wa anzala dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara yakni fit tawadudi wa syumuri da'wah yaitu dalam hal saling cinta mencintai di antara mereka waqtalafu fi ibtidaiha dan mereka berselisih kapan permulaan diadakannya muakhah itu persaudaraan di antara kaum muhajirin dan ansar ada yang mengatakan setelah hijrah lima bulan setelahnya ada yang mengatakan sembilan bulan setelah hijrah ada pula yang berpendapat pada saat dibangunnya masjid maka dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapan As-Suhail ini dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Qad halafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina Quraisy wal Ansar fi dari." di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara kaum Quraisy dan Ansar di rumahku ini disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau mengatakan kataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli batnin uquluhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan atas setiap baton yang dimaksud baton ini yakni sejenis perkumpulan kabilah. Cuman istilah baton, baton itu lebih uh, kecil ya, lebih kecil ruang lingkupnya dibandingkan kabilah. Nah, jadi di sana ada tingkatan-tingkatan. Kabilah itu perkumpulan yang besar. Ya, misalnya kabilah Aus, kabilah Khazraj. Nah, dari kabilah ini di bawahnya itu ada cabang-cabangnya lagi, ada furu'nya. Ya, cabangnya itu ya, baton, ya. Baton. Ada istilah baton. Baton ini lebih sedikit perkumpulan dibandingkan kabilah Di bawahnya lagi al fakhir. al fakhir ini di bawahnya al-baton. Nah, jadi ini istilah yang masyur di kalangan mereka. Ya, kalau kita ingin memberi permisalan untuk mendekatkan seperti misalnya uh, kecamatan, ya. Kecamatan ini kumpulan yang besar. Kecamatan di bawahnya itu ada beberapa kelurahan. Ya, sekian kelurahan di satu kecamatan. Satu kelurahan ada beberapa apa? RT. Ya, RT misalnya. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, demikian pula kabilah. Ini kabilah di bawahnya baton, di bawahnya fakhid. Nah, nah Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan setiap batan uquluhu. Al-uqul jamak dari al-aql yang dimaksud pembayaran diet Pembayaran diet dalam artian tetap diperlakukan adanya diet apabila ada seorang yang melakukan pelanggaran antara satu dengan yang lainnya. Thumma kataba kemudian beliau menetapkan annahu la yahillu li muslim ay yatawalla maula rajulin muslim bighairi idnihi. <clears throat> Kemudian beliau menetapkan bahwa tidaklah dihalalkan bagi seorang muslim untuk menisbatkan maula kepada muslim yang lainnya tanpa izinnya. Sebab asal hukum maula adalah orang yang membebaskan budak. Siapa yang membebaskan budak maka dialah yang disebut maula dari orang yang dibebaskan tersebut. Tidak diperbolehkan istilah maula itu dipindahkan kepada yang lain. Misalnya dikatakan kepada uh, orang lain yang dia bukan yang membebaskannya. Dikatakan maula ini tidak benar. Ya. Innamal wala'u liman a'taqah. Sesungguhnya maula itu dinisbahkan pada siapa yang yang membebaskannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menjelaskan firman Allah tabaraka wa taala wa likullin ja'alna mawali ay qala warathah ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dan bagi setiap masing-masing mereka kami menjadikan mawali maula-maula maksudnya warasah warasah yaitu saling mewarisi di antara mereka ini pada awal permulaan Islam yang kita sebutkan tadi ketika terjadi persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansar wal ladzina aqadat aymanukum fa nasibahum dan orang-orang yang telah ditetapkan dengan perjanjian-perjanjian kalian yaitu untuk saling bersaudara maka berikanlah bagian kepada mereka qala kata Ibnu Abbas kana al-muhajirun lamma qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-Madinah kaum muhajirin ketika mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah warithal muhajirul ansari duna dhawi rahimihi orang yang dari kalangan muhajirin ini berhak mendapatkan warisan dari orang ansor tanpa diberikan kepada kerabat-kerabat yang lainnya. Bayangkan. Saking dekatnya itu. Persaudaraan yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi persaudaraannya dengan kerabatnya sendiri. Sehingga kalau orang ini yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, yang mewarisi adalah muhajirin. bukan kerabatnya. Ini pada awal Islam. Ya, lil uhuwah allati akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum disebabkan karena persaudaraan yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Falamma nazalat walikullin ja'alna mawali nasakhat atau nusikhat maka tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala dan masing-masing dari mereka kami jadikan mawali, ada pewaris-pewaris harta sendiri, maka dihapuslah hukum persaudaraan yang menyebabkan adanya saling mewarisi tersebut. Thumma qala kemudian firman Allah Subhanahu wa taala walladzina aqadat aymanukum dan yang telah ditetapkan perjanjian adanya persaudaraan di antara kalian maka yang dimaksud ayat ini kata beliau illan nasr war rifadah wan nasihah kecuali yang dimaksud di sini adalah pertolongan, persoalan dalam hal memberikan pertolongan, bantuan. Ya. Demikian pula uh, ar-rifadah, ar-rifadah itu bantuan ya, semacam bantuan. An-nasihah, demikian pula nasihat. Wa qad dhahaba al-mirath, adapun hukum mewarisi sudah tidak ada lagi. Wa lahu, namun masih ada cara yang lain yaitu wasiat wasiat. Adapun hukum waris mewarisi sudah tidak berlaku lagi. Namun yang ada adalah wasiat. Dia boleh memberikan wasiat kepada saudaranya dari kalangan muhajirin. Sebelum dia meninggal dia mengatakan untuk saudara saya fulan mendapatkan bagian sekian. Adapun warisan sudah tidak lagi berhak untuk mendapatkannya karena tidak adanya hubungan kekerabatan. Nah, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qalatil muhajirun," berkata kaum muhajirin, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ra'aina mithla qaumin qadimna 'alaihim ahsana badlan min kathir wa la ahsana muwasatan fi qalil, laqad kafawna al-mu'nah wa asyrakuna fil mahna." Kata kaum muhajirin, wahai Rasulullah kami tidak melihat seperti kaum ini. Kami datang kepada mereka. Mereka telah berbuat banyak dari kebaikan-kebaikan yang mereka miliki kepada kita. Ya. Dan mereka tidak sedikit dalam memberikan bantuannya kepada kita. Sungguh mereka telah mencukupkan kami. Kata kaum muhajirin. Ya. Dan sungguh mereka telah memberikan uh, sesuatu yang yang memperbaiki kehidupan kami. Al-mahna wa asyrakuna fil mahna. Yang dimaksud mahna yaitu sesuatu yang mencukupi kebutuhan, memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Jadi betul-betul dilayani oleh kaum Ansar. Sehingga kaum Muhajirin merasa bahwa mereka tinggal di negeri mereka sendiri. Mereka tidak merasa terasingkan. Kenapa? Karena saudara-saudara mereka dari kelak Ansor memberikan apa saja mereka butuhkan. Nah, sampai mereka ingin tempat tinggal diberikan tempat tinggal, mereka menginginkan berbagai macam kebutuhan yang mereka butuhkan dalam rumah tangga diberikan. Subhanallah. Sehingga kata kaum Ansor sudah cukup, mereka ini sudah berlebihan dalam memberikan pelayanan kepada kami. Sampai kaum muhajirin mengatakan fakat khasina ayat habubil ajri kulli. Sampai kami khawatir wahai Rasulullah mereka telah membawa seluruh pahala. Kami sudah nggak kebagian lagi. Mereka telah membawa seluruh pahala. Kami sudah tidak kebagian lagi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kalla, oh tidak demikian. Ma asnaitum alaihim bihi wa da'autumullah lahum." Kalian bisa mengimbanginya dengan apa? ketika kalian memberikan pujian kepada mereka dan kalian mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan mereka. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Fa in lam tukafi'uh fad'u lahu hatta dhanantum annaka qad kafatahu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu maka balas dia. Jika kamu tidak mampu membalasnya maka doakan dia. Maka berdoa itu ya, mengimbangi apa yang diberikan dari berbagai kebaikan-kebaikan secara materi kepada kita. Ya, coba lihat. Demikian sungguhnya eh, sesungguh-sungguhnya mereka kaum Ansar dalam memberikan pelayanan kepada kaum Muhajirin. Nah, mereka tidak mikir wah ini orang siapa datang dari jauh masa saya kasihkan sekian harta. Mereka tidak memikirkan itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka mendahulukan saudara mereka dari kaum Muhajirin meskipun mereka sendiri butuh. Bukannya mereka enggak butuh, butuh. pengorbanan kaum Ansar. Ma'asyar ikhwah rahimakumullah. Ya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata berkata kaum Ansar iqsim bainana wa bainahumun nakhil. Nah, sampai kaum Ansar mengatakan kalau begitu bagi antara kami dengan mereka pohon-pohon kurma ini. Bagi dua. Luar biasa. Nah, Qala la kata beliau oh tidak. Qala yakfuna al-mu'nah mereka sungguh telah memberikan kecukupan kepada kami. Wa yusyriku wa yusyrikuna fi thamar dan mereka mengikutkan kami dalam men, mem, memperoleh hasil buah ya kurma dan yang lain sebagainya. Qalu sami'na wa ta'na kata amsar kami mendengar dan kami taat. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Abdurrahman bin Auf dari kaum Muhajirin dipersaudarakan dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad ibn Rabi' dari kaum Ansar. Maka Sa'ad ibn Rabi' memanggil saudaranya Abdurrahman bin Auf فعرض عليه أن ينصفه أهله وماله dia mengatakan pada Abdurrahman bin Auf wahai saudaraku saya ini orang mengetahui bahwa saya orang paling banyak hartanya di Madinah ini saya ingin memberikan setengah harta kepadamu luar biasa setengah harta nah dan saya punya dua istri kamu silahkan lihat mana yang kamu senangi saya akan ceraikan lalu saya nikahkan untuk kamu. Jadi siapa yang bisa mengalahkan pengorbanan kaum Ansar dalam menanamkan persahabatan, bukan hanya persahabatan, persaudaraan sampai setingkat ini, harta dibagi dua. Ingin diberikan istrinya. Luar biasa. Nah. Kira-kira apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Oh iya, zakallah khair. Mana semuanya? Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Apa kata beliau? Barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkati kamu pada keluargamu dan hartamu. Dullani ala suq. Ya, jadi beliau menolak setengah harta itu. Tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku di mana pasar. Subhanallah. Menunjukkan keahlian beliau dalam berbisnis, ya. Berdagang. Lalu kemudian beliau pun datang ke pasar dan mencari ya, ma'isyah. Farabaha syai'an min aqtin wasam. Maka beliau mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Yang banyak dari aqid samin, naam, e, susu yang dipadatkan samin. yakni kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Wara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ayamin wa alaihi wadrun min sufrah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman beberapa hari setelahnya dalam keadaan sudah ada bekas uh, sufrah, ada kekuning-kuningan di bagian tubuh beliau. Nah, dan ini biasanya tanda yang aneh ya. Biasanya kebiasaan mereka yang menunjukkan bahwa seorang baru saja menikah itu diberikan sesuatu yang harum ya. Wangi-wangian yang ada warnanya. Warnanya, warna sufrah ya, kuning-kuningan dan yang semisalnya. Dan itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahya ya Abdurrahman, ada apa dengan wahai Abdurrahman? Ini apa yang kamu lakukan?" Ya, ada yang aneh dari penampilanmu. Qala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan minal ansar. Maka beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku telah menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar." Qala fama sukta fiha? Apa yang kamu berikan dari mahar? Faqala waznu nawati min dhahab. Ya. Nah. Se sekian ya, timbangan dari uh, emas ya. Jadi satu biji emas sekian beratnya. Jadi luar biasa dari hasil dagangnya beliau, hasil bisnisnya beliau. Beliau menikah sampai beliau memberikan mahar dengan emas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan aulim walau bisyah. Ya, laksanakanlah walimah perayaan pernikahan meskipun dengan seekor kambing. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau mengatakan akhan nabiyyu baina Abi Ubaidah wa baina Abi Talha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abu Ubaidah dan Abu Talha. Dalam riwayat yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda dari hadis Abu Juhaifah dalam riwayat Bukhari. Dari hadis Az-Zubair bin Al-Awam قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kami ayat kami sekalian kaum Quraisy dan Ansar wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin dan orang-orang yang ada hubungan kerabat itu lebih utama sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Turunnya ayat ini maka dibatalkanlah hukum saling waris mewarisi antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kata Zubair, "Wa dzalika anna ma'syara Quraisy lamma qadimna al-Madinah qadimna wal amwala lana." Kami orang-orang Quraisy, tatkala kami datang ke kota Madinah, kami datang ke Madinah dalam keadaan kami tidak memiliki harta. Fawajadna al-ansara ni'mal ikhwan. Lalu kami mendapati kaum Ansor ternyata mereka adalah saudara-saudara yang terbaik. Fawakhainahum wa Maka kami pun menetapkan persaudaraan dengan mereka dan kami saling mewarisi dengan mereka. Fa Abu Bakr radhiyallahu anhu Kharijah bin Zaid Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin, bin Zaid. Umar Abdul Khattab dipersaudarakan dengan Fulan. Uthman bin Affan dipersaudarakan dengan Fulan. Dari Banu Zuraik bin Sa'ad Az-Zarqi. Wa yakulu ba'dun nasi Dan yang lainnya dipersaudarakan dengan yang lainnya pula. Nah, kata Az-Zubair, aku pun dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik. Lalu aku mendapati, ya, beliau memiliki senjata-senjata yang banyak yang beliau miliki. Fawallahi ya bunai. Lalu dia mengatakan pada anak-anaknya, demi Allah, lau mata yawma idzin anid dunya ma warithahu ghairi. Kalau seandainya Ka'ab bin Malik ketika itu meninggal, tidak ada yang mewarisinya kecuali saya. Hatta anzalallahu taala hadhihi al-ayah fina ma'syar Quraisy wal Ansar khassatan faraja'na ila mawarithina. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah sehingga kami pun kembali kepada hukum-hukum waris di antara kami yaitu mereka yang memiliki hubungan nasab dan dibatalkan saling waris mewarisi antara kaum muhajirin dan ansar. Ini terjadi pada awal-awal Islam ya sehingga kaum muhajirin ketika mereka tinggal di Madinah mereka tidak merasa terasingkan. Mereka hidup seperti di negeri mereka sendiri. Meskipun dengan berbagai macam cobaan dan ujian, namun dengan uh, kesungguhan dan niat yang tulus dari kaum Ansar dalam persaudaraan mereka dengan kaum Muhajirin, maka semakin eratlah persahabatan mereka dan persaudaraan mereka. Wadkuru dzkuru id kuntum a'da'an fa'alla fa qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا طيب sampai di sini ayuhal ikhwah, semoga apa yang kita jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.